Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ya ihsanih wa syukru wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari juz amma. Kita akan bahas surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Ashabul Fil yaitu Abraha dan teman-temannya. Yang mereka membawa 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah untuk mencungkil Ka'bah. Allah mengatakan, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan subhanallah betapa banyak rencana-rencana jahat yang sudah direncanakan 50 tahun, 100 tahun untuk menghancurkan kaum muslimin. Ternyata gagal. Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Allah masih menjaga kaum muslimin meskipun mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Seandainya mereka berhasil melaksanakan rencana-rencana busuk mereka dari Yahudi dan yang lainnya, maka akan binasalah kaum muslimin. Tapi banyak rencana mereka, seperti mereka mengatakan dalam sekian akan terjadi orang-orang Indonesia akan masuk Kristen semuanya. Ternyata gagal. Masuk sedikit Kristen ada, tapi tidak sebanyak yang mereka persangkakan, yang mereka perkirakan. Padahal betapa banyak duit yang telah mereka keluarkan. Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk melarang manusia jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiquna mereka akan mengeluarkan harta mereka. Thumma takuna alaihim hasratan. Akhirnya harta mereka menjadi kerugian bagi mereka. Thumma yughlabun dan mereka akan kalah. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, menuju neraka jahanam. Kata Allah, "Alam jaal kaidahum fi tadlil." Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, berkelompok-berkelompok. Berkelompok-kelompok ababil artinya apa? Berkelompok-kelompok dan berturut-turut tidak berhenti burung tersebut banyak. Dari mana burung tersebut tidak ada yang tahu tiba-tiba datang. Tidak pernah terlihat burung seperti itu sebelumnya. Tahu-tahu burung-burung tersebut datang. Allah mampu untuk menciptakan seketika itu. Kun fayakun. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jika Allah mengendaki sesuatu, Allah mengatakan jadi maka terjadilah. Tidak tahu dari burung ini dari mana datangnya, tiba-tiba muncul tatkala itu sambil membawa batu-batu yang terbuat dari tin yang terbakar. Jadi burung-burung itu bukan namanya burung ababil ya, jangan salah. Sebagian orang Indonesia, burung-burung apa yang diutus oleh Allah kepada Abraha? Burung ababil. Namanya bukan burung ababil ya. Ababil itu bahasa Arab artinya berkelompok-kelompok bukan nama burungnya. Jangan keliru. Wa alaihim tairan ababil. Allah kirimkan kepada mereka burung-burung yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Disebutkan setiap burung membawa tiga batu. Satu di paruhnya, dua di kakinya. Kemudian dilemparkan oleh burung tersebut. Dan memang cara berperang yang paling bagus yang dari atas yang menang. Selalu yang menang. Yang di atas. Yang melemparkan bom atau yang lain di atas yang menang. Oleh karena dalam perang Uhud, yang menguasai gunung yang menang. Yang menguasai daerah atas, peperangan paling bagus dari atas menyerang ke bawah. Di sini, burung-burung tersebut melemparkan batu. Batu yang kecil terlemparkan jatuh mengenai mereka. Namun batu khusus yang Allah buat khusus untuk menyiksa mereka. Kata Allah, Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mengerikan. Disebutkan tatkala burung-burung tersebut melemparkan batu-batu mengenai tentara Abraha, maka ada di antara mereka langsung tewas datang seakan-akan langsung membelah tubuh-tubuh mereka. Sampai-sampai Allah menyamakan seperti kaasfi makul, seperti daun yang kering yang dimakan ulat. Seperti apa sih? Daun sudah hancur. Benar-benar tubuh mereka hancur. Sebagian mereka selamat, namun cacat, buta. Sampai di zaman sahabat, di zaman Aisyah, Aisyah kalau tidak salah pernah melihat, ada di antara anak buah Abraha yang buta, cacat, minta-minta kepada kaum muslimin. Dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala namun dalam keadaan cacat. Abraha terkena lemparan batu namun tidak mati seketika itu. Banyak di antara anak buahnya yang mati seketika itu. Abraha sendiri tidak, dia selamat. Larilah dia berjalan menuju ke negeri Yaman. Namun dia sudah terkena lemparan apa? Batu tersebut. Namun, apa yang terjadi? Tubuhnya memprotoli, jatuh sedikit-sedikit, lepas sedikit demi sedikit. Ini siksaan yang lebih parah. Mending yang langsung tewas saat kala itu. Abraha tidak. Allah siksa dengan siksaan yang pedih. Allah tunda matinya. Allah tunda tewasnya. Tapi dia badannya, jari-jarinya lepas satu persatu. Memprotoli. Sampai akhirnya sampai di Yaman, terbelah dadanya keluar jantungnya dan tewaslah Abraha. Inilah orang yang pernah sombong, yang pernah ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah hancurkan kesombongan tersebut dengan burung-burung yang Allah kirim. Hanya dengan burung-burung yang Allah kirim. Allah tidak mengirim harimau macan untuk menerkam mereka, tidak. Allah mengirim burung-burung dengan bawa bebatuan. Lempar batu tewas. Sungguhnya Allah maha kuasa. Kejadian hancurnya Abraha ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy dan ini menunjukkan nikmat Allah kepada mereka. Allah membela Ka'bah bukan karena orang-orang kafir Quraisy tidak. Mereka musyrikin. Allah menunjukkan bahwasanya kalian kafir Quraisy, kalian bahkan berlepas diri dari Ka'bah. Tatkala Ka'bah mau diserang, kalian berlepas diri, tidak mau bantu sama sekali. Allah yang bantu, tidak perlu ada bantuan dari lain. Abdul Muthalib berlepas diri. Mereka tidak bakalan mampu mengalahkan Abraha. Semua kafir Quraisy berlepas diri. Maka Allah yang mengatur untuk menghancurkan Abraha. Dan di tahun itu pula lah lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya di antara tanda-tanda kelahiran Nabi Alaihi Wasallam Allah berikan peristiwa yang besar yaitu peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Seakan-akan Allah mengatakan Allah akan bela rumahnya dan Allah akan membela syariatnya. Allah yang telah membela rumahnya dialah yang akan membela tauhidnya dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan berjuang mengembalikan tauhid Allah Subhanahu wa taala yang telah dicemari dengan kesyirikan yang dilakukan oleh oleh orang-orang kafir musyrikin. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.